Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan pengajian kita dengan kitab hikamnya Ibn Atta'ila As-Sakandari. Seperti biasa kita akan mulai dengan zikir. Kita bersama-sama membaca Al-Wirdul Fatih. Al-Fatih ila Habibina rasulillahi Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabi wa azwaji wa durriyatihi anna Allah yu'li darajati fil jannati wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya.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 الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر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 محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني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 Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik Allahumma salli wa sallim لحبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ارزقنا محبة حبيبك سيدنا محمد وأعنا يا ربنا على اتباع سنته واخسرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد para orang tua kami saudara-saudari adik-adik para pendengar, para pemirsa, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah malam hari ini, Allah terus memberikan kepada kita karunia, nikmat sehingga kita saat ini bisa melanjutkan perjalanan kita menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala mencari ridho Allah dengan belajar di tempat ini. Berbekal ibadah tanpa ilmu tidak diterima oleh Allah. Maka menuntut ilmu adalah untuk agar kita sempurna di dalam ibadah dan lebih dari itu bahwa menuntut ilmu sendiri adalah ibadah. Bahkan kalau orang kenal sujud dan rokaat yang didirikan, Ternyata sesaat kita menuntut ilmu itu lebih bagus daripada ibadah yang berpuluh-puluh rokaat. Jadi duduknya kita di tempat ini itu luar biasa kalau orang faham. Sangat-sangat luar biasa pahalanya besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perlu terus kita syukuri dan terus syukuri. Ketahuilah bahwa seandainya pun tidak ada yang bisa kita fahami dari majlis yang mulia ini maka ketahuilah pahala ibadahnya kita menuntut ilmu tetap didapat. Atau mungkin ada yang ngantuk sampai tertidur dapat pahala. Atau mungkin yang tidak faham. Atau bahkan mungkin ada orang yang butuli datang ke tempat ini pun ternyata mendapatkan pahala. Karena perkumpulan inilah yang akan dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai perkumpulan hamba yang menuju kepada Allah. Dan sungguh Allah maha kasih dan maha pemurah. Allah Maha Pemurah. Allah akan berikan kepada semua yang datang ke tempat ini kemuliaan, rahmat, karunia dan juga pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah pernah kami sampaikan dan janjikan bahwa sebelum kita membaca kitab hikamnya Ibn Atha'il As-Sakandari, kita akan mencoba mensyarai ringkas. Kalau sarah panjang mungkin terlalu lama ringkas tentang Maulid Ad-Dibai. Kita saat ini sudah memasuki bab yang pertama dari apa yang dituliskan oleh Imam Ad-Daibai. Kita masuk di dalam bab yang pertama. Dimulai oleh Imam Ad-Daibai dengan bersalawat karena ini urusannya dengan Nabi. Maka dihimbau untuk memperbanyak salawat. Sehingga antara bab dengan bab ditandai dengan salawat Allahumma salli wa sallim wa barik alaih berselawat kepada Rasulullah. Tentang faedah salawat sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian sang pengarang Imam Ad-Daibai memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh segala sesuatu yang nilai baik, ada nilai baiknya secara lahir. Hendaknya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dibalim la yubda'u fi bil bis bil bisbal bil basmalati. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bil basmalati fa huwa aqta. Dalam riwayat fa huwa abtar. Dalam riwayat fa huwa Segala sesuatu yang secara lahir ada nilai baik. Jika tidak dimulai dengan bismillah maka akan terputus barokahnya. Kurang besar manfaatnya. Ada manfaatnya akan tapi ada yang kurang. Dan baik secara lahir adalah sesuatu yang baik secara lahir misalnya makan baik karena makan itu adalah apa namanya untuk menjaga kelangsungan hidup kita masuk masjid itu nilai baik maka itu disun apa mengangkat mengerjakan sesuatu bukan masuk masjid. Mengerjakan sesuatu makan, minum, menulis buku, mengarang itu adalah nilai baik, maka hendaknya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik secara lahir maknanya apa? Jika baik secara batin tapi secara lahir adalah tidak baik dan makna tidak baik di sini adalah tidak dipandang mulia contoh Memungut kotoran. Kalau kita memungut kotoran itu adalah atau mohon maaf ya, sesuatu yang tidak baik secara lahir ya buang air, buang ingus, buang yang kotor. Atau sesuatu yang kotor. Tapi pada hakikatnya itu kan baik. Orang sakit perut itu kalau tidak buang air juga bingung. Sebetulnya buang air sendiri ada nilai baik secara batin. Tapi secara lahirnya adalah apa? Membuang kotoran. Maka di saat seperti itu tidak dihimbau untuk baca bismillah. Baik, kita kembali. Itu pembahasan panjang. Jadi kita disunnahkan untuk memulai tulisan karangan dengan bismillahirrahmanirrahim agar semakin penuh berkah. Dan Imam dan musannif pengarang pun Imam Ad-Dibai memulai dagibaknya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu memulai dengan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dan alhamdulillah ini sendiri juga perintah dari Nabi saw Dalam riwayat yang serupa dengan riwayat bismillah kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bil hamdalati fa aqta segala sesuatu yang baik jika tidak dimulai dengan alhamdulillah pun akan terputus barokahnya sehingga digabungkan antara bismillah dengan alhamdulillah itu sudah menjadi umum hanya barangkali tidak semua dari kita tahu kenapa setiap penulis-penulis memulai dengan bismillah dan alhamdulillah. Karena itu semua mengamalkan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak bertentangan. Bismillahirrahmanirrahim kita memulai. Alhamdulillah juga memulai. Sebab membaca bismillah belum memulai karena bismillah termasuk untuk memulai. Jadi dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim Kemudian dimulai dengan Alhamdulillahi Rabban, Alamin. Setelah membaca Alhamdulillah, memuji kepada Allah Al-Qawi yang maha kuat. Sungguh Allah maha kuat. Dan dari Allah lah segala kekuatan. Al-Ghalib Allah yang mengalahkan atas segala sesuatu. Tidak bisa dikalahkan. Kemenangan hanya bagi Allah. Dan tidak ada, tidak ada hamba yang bisa memenangkan dalam segala hal. Kecuali itu adalah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Wali, Allah yang maha memberikan pertolongan kepada para kekasih-kekasihnya. Allah akan berikan pertolongan kepada hamba-hamba yang Allah pilih untuk diberikan pertolongan. Atau Al-Wali, Allah yang mengurusi segala urusan hamba-hambanya. atau talib sekaligus Allah yang akan mengambil dari hambanya. Tanggung jawab setelah diberi oleh Allah anak misalnya. Anda akan ditanya, bagaimana urusanmu dengan anakmu. Harta yang dilimpahkan karunia harta yang dilimpahkan kepada hambanya pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. al baith Allah yang membangkitkan kelak di padang mahsyar. Allah yang membangkitkan kita di padang mahsyar. Dan al-waris adalah yang abadi. Kalau dalam dunia waris mewarisi, yang diwarisi itu hilang, yang mewarisi itu tersisa. Jadi yang waris itu yang hidup. Dan Allah maha hidup. Jadi nanti yang mewarisi semua Allah. Artinya apa? Di saat semuanya lenyap, yang abadi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Manih Allah, maha pemberi karunia. al salib dan Allah pun juga yang bisa mengangkat karunia dari siapapun. Maka hendaknya segala hal apapun harus kita hadapkan kepada Allah. Di saat kita meminta kepada Allah karena Allah adalah Al-Manih yang memberi. Dan di saat kita kehilangan pun hendaknya kita kembalikan. Itu adalah milik Allah. salib Allah yang mengambil semuanya. Sehingga ada muncul satu sifat mulia. Dari seorang hamba di saat diberi oleh Allah karunia. Yaitu muncul satu sifat mudah bersyukur. Dan di saat mendapatkan musibah muncul juga sifat mulia. Karena tahu itu semua dari Allah yaitu sifat sabar. Sehingga baik yang mendapatkan minha dari Rabbaniyah. Baik yang mendapatkan pemberian karunia dari Allah ataupun yang dicabut karunia itu oleh Allah, maka ia tetap di dalam wilayah kemuliaan. Dan hendaknya kita fahami Allah Maha Memberi, tapi ingat Allah juga mudah untuk mengambil apapun yang telah Allah berikan kepada kita. Maka dari itu hendaknya kita terus dan terus untuk bisa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepadamu putra-putra. Jangan sampai putramu itu yang engkau harap. Di balik merawat perawatan yang engkau berikan kepada anak-anakmu, itu ternyata engkau menuai kekecewaan. Ini, seolah-olah begitu. Jangan sampai engkau tidak mensyukuri nikmat yang aku berikan kepadamu. Kalau engkau tidak mensyukuri nikmat yang aku berikan kepadamu, lihat, kau akan kerasa di saat hilang itu nikmat. Jadi ini himbauan agar kita terus bersyukur kepada Allah. Putra-putramu adalah karunia dari Allah. Jangan sampai dicabut oleh Allah. Maka jaga karunia. La in syakartum la azidannakum. Mensyukuri nikmat Allah mengundang nikmat yang lainnya. Dan abadikan nikmat itu dengan bersyukur. Dan jika tidak engkau syukuri, ketahuilah Allah. Mudah bagi Allah untuk mencabutnya. Dan mencabutnya nikmat bisa hakiki dan maknawi. Hakiki secara lahir dan maknawi secara batin. Ada dicabutnya nikmat secara lahir. Secara lahir. Sehingga seorang yang pernah diberi oleh Allah karunia kekayaan tiba-tiba hilanglah kekayaannya. Tapi batinnya tidak diambil dari hati seorang hamba. Sehingga ia tidak pernah berkeluh kesah dengan kemiskinan yang menimpanya. Tapi ada yang dicabut oleh Allah batinnya hartanya melimpah ruah, tapi ternyata hatinya dikuasai oleh ketamaan. Maka takutlah kalau nikmat itu dicabut oleh Allah. Baik dicabut secara lahir atau secara batin. Maka bergegaslah untuk menyadari kita akan sifat Allah yang maha memberi nikmat. Dan ingat, ketahuilah kita harus selalu ingat kuasa Allah yang bisa mencabut nikmat kita sewaktu-waktu. Dengan begitu maka akan muncul satu sifat mulia pada kita, yaitu menjaga nikmat tersebut menjaga nikmat yakni mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah alimil kaini wal baini Allah itu yang maha mengetahui dari sesuatu yang ada dan sesuatu yang tidak ada Allah tahu semuanya maknanya apa Allah maha tahu kalau sudah dikatakan Allah maha tahu tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala dan sadari makna ini jika engkau sadar Allah maha tahu tahu apa yang terlihat dan yang tidak terlihat oleh kita. Yang ada dan yang tidak ada. Yang ada adalah kita dan yang tidak ada adalah sesuatu yang tidak ada. Jadi ada namanya al-mawjudat dan ma'dumat. Sesuatu yang ada dan sesuatu yang tidak ada. Allah tahu yang ada dan tidak ada. Sebetulnya ini menggambarkan satu makna bahwasanya tidak ada sesuatu yang ada di semesta ini baik yang lahir dan batin terlihat dan tidak terlihat kecuali Allah Maha Tahu. Dari lahir kita dan batin kita. Kita tidak ada yang tahu tentang hatinya orang lain. Tapi Allah Maha Tahu apa yang terlintas di benak kita. Ini mengingatkan bahwasanya, ayo kita menghadap kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah tahu apa yang ada di hati kita, lintasan hati kita. Apa yang kau lakukan di saat engkau sendiri, Allah Maha tahu. Agar kita ter tersadarkan sehingga kita tidak mudah untuk melanggar Allah di saat kita sendiri. Allah maha melihat. Sehingga seorang hamba yang beriman dan imannya masih ada di dalam hatinya, tidak ditanggalkan, maka susah baginya untuk bermaksiat. Diisyaratkan oleh Nabi la yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min wa la yazni hina yazni wa huwa mu'min. Tidak ada pencuri saat mencuri itu imannya ada dan tidak ada berzina saat berzina itu imannya ada. Pencuri saat mencuri dan pezina saat berzina itu menanggalkan imannya. Jadi yang menjaga kita dari maksiat adalah iman. Iman itu maknanya sadar, yakin Allah melihat kita, menyaksikan kita. Dan Allah bisa menghukum kita. Dan Allah juga bisa memberikan pahala kepada kita. Sehingga kata Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Kalau orang dengan penuh kesadaran akan keimanan di dalam hatinya bahwa. Sulit baginya untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Sebab hanya ada dua pilihan. Dan dua-duanya tidak baik. Dua-duanya berat bagi orang yang punya iman kepada Allah. Iman maknanya yakin. Sudahlah, kita tidak bicara tentang urusan kita dengan Allah. Urusan dengan atasan saja. Urusan dengan suami, urusan dengan istri. Ketahuilah bahwa kalau kita tahu bahwasanya suami, orang tua kita atau istri kita menyaksikan kita, kita susah untuk melakukan sesuatu yang menjadikan dia marah. Menjadikan beliau marah. Kita akan menjaga. Dan Allah maha tahu maknanya apa. Mustahil bagi seorang hamba yang melakukan satu amalan. Sementara dia yakin kalau Allah melihatnya. Kemudian dia masih melakukannya. Atau dia meyakini Allah tidak melihat. Itu pun jelek. Jadi ada dua. Ada dua kemungkinan bagi seorang hamba yang beriman di dalam melakukan kemaksiatan. Yang pertama adalah. Ia meyakini Allah tidak melihatnya. Maka dia langsung murtad keluar dari iman. Bagaimana dia mengatakan Allah tidak melihat? Jadi kalau kita bermaksiat, tanyakan kepada diri. Kenapa kamu bermaksiat? Allah tidak melihat? Kalau kita mengatakan, iya Allah tidak melihat kafir. Kita harus bersyahadat baru lagi. Dan dosa yang paling gede adalah kekufuran, murtad. Yang kedua, lalu bagaimana? Allah melihat atau tidak? Allah melihat. Kamu yakin melihat? Aku yakin Allah melihat. Tapi kenapa kamu bermaksiat? tentu akan bingung, keleng kepala. Iya, ya. Aku tahu Allah melihat bagaimana aku bermaksiat. Artinya aku telah kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sadarnya keimanan itu menjadikan orang terkontrol dari kemaksiatan. Maka inilah qatailah Allah milka ini wal bain waz zaili Allah Maha tahu tentang apa yang bakal hilang, apa yang bakal pergi. Jadi sesuatu yang meninggal, hilangnya sanak saudara, matinya seseorang, ya perginya seseorang, lenyapnya segala sesuatu. Allah Maha tahu. Maksudnya di sini adalah menjelaskan, menggambarkan sifat Allah yang Maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Apapun yang engkau lakukan di kegelapan Allah tahu. Di kegelapan dan yang terlintas di benakmu. Biarpun kau tampilkan dengan wajah yang berbeda, maka Allah tahu. Wajahmu beda dengan hatimu. Munafik misalnya. Allah tahu apa yang ada di hatimu. Maka hendaknya kita selalu merasa dilihat oleh Allah. Sehingga ini makom yang sangat tinggi kalau orang sudah menyadari makna ini. Makom namanya makom muraqabah. Makom ihsan. Merasa dilihat terus oleh Allah. Ada makom Islam, makom iman, makom ihsan. Makom ihsan adalah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Di dalam makom ihsan itu, makom muraqabah itu. Hendaknya di dalam segala aktivitas kita itu. Seolah-olah kita bisa melihat Allah. Kita melihat Allah ngontrol kita. Kita melihat Allah. Akan tapi sampai kepada pemahaman melihat Allah, tidak semua orang bisa faham. Sebab Allah tidak bisa dilihat oleh mata kita di dunia ini. Sehingga hakikatnya memang harus seperti itu. Melihat dengan keyakinan kita, hati kita. Allah melihat kita. Tidak melihat dengan mata. Kita tidak melihat dengan mata kita. Melihat dengan mata tidak bisa. Sebab tidak ada yang bisa melihat dengan matanya di dunia ini. Siapapun dia. Nah, Nabi layantiku anil hawa in huwa ila wahyun yuha. Nabi tidak pernah berucap kecuali dengan wahyu. Melanjutkan ucapan beliau, fa illam takun tarahu kalau engkau tidak sampai derajat bisa melihat Allah, merasakan engkau melihat Allah, maka sadarilah bahwa Allah senantiasa melihatmu. Nah inilah keselamatan kita. Kalau sudah kita merasa dilihat oleh Allah, kontrol kita adalah Allah. Mau berdagang, Allah tahu. Allah tahu tempelan yang ada di balik timbangan itu. Allah tahu. Allah tahu apa di balik ucapan-ucapan kita yang kita kemas padahal itu adalah dusta. Allah tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu apa? Wa yuhadduhu natiku was-samitu wal Akan bertas ah, yusabbihul afilu wal-ma'il walgarib taliu wal-gharib. Bertasbih mensucikan Allah mensucikan Allah yang maknanya juga tunduk patuh menyembah kepada Allah segala yang berbicara dan yang tidak bisa berbicara maksudnya segala sesuatu di semesta jagat raya dan semua ciptaan Allah itu bertasbih kepada Allah yusabbihu lahu ma fis samawat bertasbih kepada Allah segala yang ada di langit dan di bumi kalau kita melihat bebatuan seolah-olah dia adalah diam dengan keadaannya. Akan tapi kita hilang. Bebatuan adalah bertasbih dan tasbihnya tidak pernah berhenti. Bukan seperti manusia. Selain bangsa manusia, tasbihnya tidak pernah berhenti. Al-afil segala yang bakal lenyap hilang. Wal ma'il segala yang ini adalah ma'il adalah uh, kalau ada pepohonan yang miring ke sana, miring ke sini, atau mentari yang menjendruk. Artinya apa? Segala sesuatu, apakah yang bakal sirna, atau sesuatu yang terlihat dari pepohonan-pepohonan, atau tolik yang tampak, wal gharib yang terbenam, matahari, bintang, kemintang, rembulan, dan seterusnya. Apapun yang ada ini, baik yang muncul, yang pergi, yang kelihatan, tidak lihat. Semuanya itu adalah bertasbih. Artinya apa? Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mengingatkan. Jika disebutkan oleh Allah semua yang di semesta ini bertasbih kepada Allah, lalu bagaimana dengan dirimu? Yang sudah disebutkan oleh Allah Inni jailun fil ardi khalifah. Telah aku jadikan di muka bumi ini khalifah engkau. Dan Allah telah menundukkan engkau ini jadikan Allah khalifah. Yang melestarikan semesta ini engkau. Kemudian Allah juga menjelaskan bahasanya telah ditundukkan semuanya ini untukmu. Bagaimana jika yang ditundukkan oleh Allah untukmu bertasbih setiap saat? Kenapa engkau tidak sadar tidak mau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Hendaknya kita menjadikan semua langkah kita adalah tasbih. Dan makna tasbih ini bukan semata-mata mengatakan, bukan hanya sekedar mengatakan subhanallah. Bagaimana tasbihnya mata kita? Bagaimana tasbihnya nafas kita? Bagaimana tasbihnya telinga kita? Ini ada tasbih-tasbihnya. Tasbihnya mensucikan Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Perilaku kita harus tasbih semuanya. Jadi makna kekhusuan seorang hamba menyambungkan semua perilaku kita dengan Allah. Mungkin seseorang terlihat hanya jualan di tengah pasar. Bukan tampak ia sujud. Akan tapi di tengah pasar, akan tapi ternyata di saat berdagang dia adalah untuk memberikan nafkah anak istrinya. Dan ternyata di saat mencari nafkah dengan cara yang halal, kemudian patuh dengan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata pekerjaan yang kelihatannya adalah pekerjaan-pekerjaan duniawi, ternyata itu adalah punya makna ukhrawi, makna akhirat. Sehingga digambarkan oleh Nabi, alangkah banyaknya amal dunia tapi ternyata nilainya akhirat. Begitu sebaliknya. Alangkah banyaknya amal akhirat, ternyata nilainya di dunia. Kelihatannya mas sujud di depan mes mihrab masjid. Akan tapi ternyata terlintas di benaknya adalah menginginkan kemuliaan dunia, pengen disanjung oleh bangsa manusia. Pengen dikatakan dia sebagai orang yang khusyuk dan ahli ibadah. Kelihatannya si ibadah ternyata yang diinginkan adalah dunia. Apa itu dunia? Sebelum uang ada sanjungan. Oh, dibilang orang soleh. Wali. Dan dia berbangga. Dengan disebut wali. Wah, berbunga-bunga hatinya. Wajahnya berseri-seri. Ah, disebut. Indah, emang saya wali nih. Ah. Ternyata sanjungan yang didapat itulah dunia. Padahal amalnya amal akhirat. Maka ketahuilah. Jika semesta raya ini bertasbih kepada Allah Bagaimana kita tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Dan mereka tidak berhenti dalam bertasbih, kita pun harus meniru agar tidak berhenti dalam bertasbih. Sehingga tidak ada langkah, tidak ada tidak ada kaki yang kita angkat untuk melangkah kecuali tujuannya adalah kenal Allah. Maka dengan begitu akan terkontrol kita. Kakiku adalah karunia dari Allah. Tidak boleh aku gunakan untuk mencari murka. Maka aku berjanji, mulai detik ini tidak akan aku gunakan kakiku melangkah kecuali untuk yang Allah ridai. Maka itu tasbihnya langkah-langkah kaki. Wa yuwahituhun natiku was-samitu wal-jamitu wadh Menauhidkan. Menauhidkan maksudnya apa? Meyakini tentang ketung ketunggalan Allah. Maha tunggal Allah. Maksudnya, mentauhidkan adalah hanya mengakui Tuhannya adalah Allah. Bukan selain Allah. Semua enatiku yang bisa berucap. Dan yang tidak bisa berucap. Hakikatnya, semua itu adalah mengarah kepada makna kenal Allah subhanahu wa ta'ala akal kita, hati kita, hakikatnya sampai kepada pemahaman makna ini kecuali di saat hamba eh, salat, kecuali di saat pikiran dan hati seseorang sudah tercemar dengan dengan kesesatan. Sehingga orang mengatakan ada Tuhan dua, Tuhan tiga, Tuhan empat atau Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Cuman pada dasarnya bahwa seorang hamba itu telah diberi oleh Allah fitrah untuk mencari yang namanya Tuhan. Mencari yang namanya Tuhan. Biarpun orang hidup di tengah hutan belantara. Yang tidak kenal peradaban dunia. Akan tapi secara otomatis terbentuk di lingkungan mereka untuk mengagumkan sesuatu yang dianggap penguasa. Bahkan dianggap sebagai Tuhan. Rajanya dianggap Tuhan. Pepohonan dianggap seperti itu. Akan tapi itu semuanya sesat. Akan tapi sebetulnya dasar yang mencari Tuhan itu sudah ada untuk menuhankan Tuhan yang sesungguhnya. Hanya karena mereka salah alamat sehingga menuhankan Tuhan selain Tuhan Allah. Maka itu sesat. Tapi pada hakikatnya itu, semua yang berucap dan yang diam, semuanya itu adalah mencari Tuhan. Kenal Tuhan, kenal Tuhannya. Hanya yang menjadikan lupa adalah hawa nafsu. Diselimuti oleh hawa nafsu. Kebodohan dirinya tentang Tuhan. Padahal hatinya selalu mencari Tuhan. Fitrah. Namanya fitrah. Tidak ada bangsa manusia itu yang berakal kecuali percaya kepada sesuatu yang dianggap memberi manfaat atau membahayakannya. Terserah namanya apa. Ada yang menangkan dewa, ada yang menangkan terserah. Yang jelas di dalam hati seorang hamba itu mencari itu. Mencari yang namanya Tuhan. Nah, akan tetapi karena tidak adanya petunjuk maka salah alamat. Menyembah Tuhan selain Allah, bebatuan disembah, raja disembah, bintang ke bintang disembah, api disembah. Maka perlu petunjuk Allah yang Maha Tunggal. Sehingga dikatakan tidak ada satupun dari makhluk Allah kecuali sesungguhnya dia menuju kepada tauhidan. Tauhid kepada Allah. Nah, selain bangsa manusia sudah jelas. Tidak ada pengingkaran dari mereka bahwasanya Tuhan adalah Allah dan Tuhannya adalah Allah. Sehingga kepatuhan dan ketunduan mereka kepada Allah luar biasa. Tapi dari bangsa manusia ini yang kadang kemasukan atau ter, tercemar hatinya, pikirannya oleh sesuatu, hawa nafsu, godaan iblis dan seterusnya sehingga menauhidkan Allah menjadi berubah muncullah yang namanya kesyirikan, menyekutukan Allah dengan mempercayai tidak adanya Tuhan, adanya Tuhan selain Allah, maka itu hakikat pelanggaran yang luar biasa sehingga orang tersebut berhak mendapatkan hukuman oleh Allah yang tidak ada hentinya selama-lamanya di dalam neraka jahanam. Kemudian ya- yadribu bi 'adlihi as-sakin wa yaskunu fadlihi dhari. Ketahuilah bahwa Allah akan menjadikan menggerakkan yang diam dengan keadilan Allah dan mendiamkan yang gerak dengan dengan karunia Allah. Maksudnya apa? Segala aktivitas yang ada di dunia ini. Sesaat kita menemukan seorang diberi oleh Allah karunia. Segar bugar dalam hidupnya. Terpenuhi kebutuhannya. Harta melimpah ruah. Dengan anak yang baik-baik. Maka ketahuilah itu terjadi karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sesaat Allah men menjadikan si fulan dalam keadaan fakir. Sudah begitu anaknya sakit dan dia sendiri sakit. Sudah begitu didolimi oleh seseorang. Maka ketahuilah, tidak ada sifat zalim bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilah zalim bagi Allah dan jika Allah memperlakukan hambanya seperti itu, ketahuilah itu semata-mata karena keadilan Allah dan Allah Maha Adil. Tidak bisa disifati dolim. Jadi tidak ada dolim. Jadi yang terjadi di semesta ini adalah antara karunia Allah dan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita adalah hamba Allah. Terserah Allah memperlakukan kita seperti apa. Mau diberi sakit, mau diberi sehat. Terserah Allah. Tidak perlu kita bertanya, kenapa ya Allah kau jadikan aku begini? Kalau seandainya diperkenankan dialog, tentu jawabnya adalah sangat jelas. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Memang urusanmu apa? Wong yang membuatmu adalah aku kok. <laughs> Ayo, mau ngomong apa kita? Cuman dialog ini tidak pernah terjadi antara kita dengan Allah. Karena Allah yang menciptakan kita. Dan waktu Allah menciptakan kita, tidak ada perjanjian. Ya Allah, kalau engkau menciptakan aku, jadikan aku kaya. Ya Allah, tidak ada perjanjian itu. Dan kalau engkau menciptakan aku, ya Allah, jangan kau kasih sakit. Ya Allah, tidak ada. Jika ada perjanjian, bisa dikatakan Allah dolim. Karena tidak ada perjanjian. Itu murni dari dari Allah. Maka tidak bisa disifati Allah dengan kezaliman biarpun di saat menjadikan seorang itu punya penyakit. Ada sakit di dalam tubuhnya. Tidak ada kezaliman di sini. Kemudian setelah itu dan orang yang kenal Allah ahli iman. Ahli iman itu mana? Kalau ada orang yang murka kurang ajar kepada Allah lalu dihukum oleh Allah di dunia selesai itu hukuman. Itu keadilan Allah. Karena kekafirannya Allah siksa, karena kekafirannya Allah Hukum di dunia dan di akhirat. Kenapa? Oh dia kurang ajar kepada Allah. Tapi pertanyaannya ini ahli iman nih orang baik. Khusyuk, ahli sholat, ahli sedekah. Lalu kok penyakitan dia? Allah maha adil. Itu semua dengan keadilan Allah. Tidak cuma-cuma. Karena perhitungan hidup bagi ahli iman bukan saja hidup 70 tahun. Dia ngerti kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Ada alam barzah dan ada padang mahsyar dan ada hari kiamat. Ada hari akhir. Artinya apa? Orang yang punya iman sederhana di saat melihat bahwasanya musibah ditimpakan kepadanya. Tidak pernah mengatakan, Ya Allah, kau tidak adil. Ya Allah, kau tidak adil, Ya Allah. Saya tidak, saya sudah ditolimi sakit. Tidak ada. Akan tapi dia sadar, Ya Allah. Tidak ada musibah yang kau timpakan kepada kami kecuali. Karena engkau punya maksud lain, Ya Allah. Allah tidak butuh dengan jasadmu. Allah tidak butuh dengan kesehatanmu. Allah tidak butuh dengan hartamu. Allah tidak butuh kepada anakmu. Maka jika semuanya diambil oleh Allah, ketahuilah. Jika kau relakan untuk Allah, Allah akan beri sesuatu yang lebih dari itu. Dan kadang dikembalikan oleh Allah di dunia, kadang dikembalikan nanti di akhirat. Ada orang yang diambil hartanya oleh Allah dan dia penuh dengan keikhlasan. Bencana rumahnya roboh, kemudian ada pencuri masuk rumahnya hilang dan seterusnya. Mungkin ada anak yang meninggal dunia. Ia serahkan itu semua dari Allah lalu berkata, "Inna lillahi wa inna ilahi rajiun." Selesai. Maka ketahuilah akan dikembalikan oleh Allah. Dan dikembalikan oleh Allah itu kapan? Dan kalau orang milih, kalau orang milih dengan penuh keyakinan, misalnya apa, Bu, Pak, tahun depan kamu klik, nggak ada padi, nggak ada ini, nggak ada apa. Sekarang berasmu dan padimu ada di saya. Kira-kira mending saya kasihkan sekarang atau nanti saja waktu kamu baca klik? Hah? Nanti saja baca klik kan. Sekarang masih enak, saya bisa nyari. Nanti saja. Benar loh ya. Ya benar bakal saya kasih. Sudah nanti lah saja. Itu namanya tabungan gitu kan. Lah kalau orang paham, setelah diberi oleh Allah musibah, kalau suruh milih, kira-kira saya kasihkan sekarang atau nanti wahai hambaku? Kalau dia tahu kemuliaan di akhirat yang sepanjang masa dan tidak ada hentinya itu dia akan mengatakan nanti saja ya Allah sepanjang masa. Kalau dia yakin makna ini. Sehingga betul para kekasih Allah itu tidak banyak berharap semua penyakit itu adalah diberi imbalan oleh Allah di dunia. Ia ingin petik di akhirat. Mengharap dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pengennya nanti. Karena dia punya iman. Sehingga lihat. Bagi ahli iman yang mendapatkan musibah pun ternyata nyantai baginya. Sehingga ingat, muka ini berkenaan dengan apa yang disampaikan Ibn Atha'il al-Sakandari. Ternyata musibah bagi seorang ahli iman tidak pernah menjadikan mereka mengatakan ini adalah ketidakadilan dari Allah. Tidak. Bahkan malah mereka jadikan bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah kepadanya tentang kefakiran, kekurangan, jadikan kendaraan untuk meluncur cepat menuju kesadaran bahwasanya dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Ya, ya, ya, Kemuliaan seseorang yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak ada yang terjadi di semesta ini kecuali karena karunia Allah dan karena keadilan Allah. Di saat dalam bentuk karunia-karunia itu adalah fadli, Karunia, murni karunia Allah. Dan saat terjadi kematian, seksa dan sebagainya itu keadilan Allah. Dan ketahuilah jangan sampai ada di antara kita yang berkata Allah tidak adil sebab makna tidak adil itu adalah jika atau makna dolim atau dolim itu maknanya apa? Yang semestinya diberikan lalu tidak diberikan. Anda bekerja kepada seorang pengusaha. Sudah ada janjian setiap hari dikasih 50 ribu. Kemudian setelah itu kok tidak dikasih 50 ribu maka itu dikatakan bahwa dolim. Sementara tidak ada perjanjian kita dengan Allah sedikit pun. Enggak pernah ada tanda tangan di Allah. Kalau aku begini, begini ya Allah. nggak ada engkau adalah hamba dan hamba. Maka nanti hikamnya Ibn Atta'ilah Sekandari akan mengukuhkan bahasanya, engkau adalah seorang hamba. La ilaha illallah. Lanjutannya, tidak ada Tuhan selain Allah. Hakimun yang maha bijak. Allah maha bijak. Maha bijak maknanya apa? Segala sesuatu yang diperbuat oleh Allah mengandung hikmah. Karena Allah adalah pencipta hikmah. Pemiliki hikmah. Sehingga tidak ada yang sia-sia. Apa yang Allah ciptakan. Biarpun terlihat sesaat itu adalah bentuk kehancuran. Akan tapi dibalik itu ada hikmah yang sangat besar jika ada orang mau merenunginya. Adhar Allah telah menampakkan bedi'ah hikamihi wal ibi. Hikmahnya yang mengagumkan. Hikmahnya yang menakjubkan. Itulah Allah telah tampakkan. Hikmah-hikmahnya. Yang bedi', bedi' itu adalah... Uh, Eh, satu ciptaan yang yang istimewa. Jadi kalau misalnya ada seorang alim namanya Abadi, Abadi, uz Uzzaman Said An-Nursi misalnya. Abadi itu adalah apa? Satu karya karya yang luar biasa. Jadi ciptaan yang dahsyat, yang mengagumkan. Jadi kurang lebih maknanya Abadi Badi'u badi'u hikamihi, hikmah-hikmah beliau yang mengagumkan bagi orang yang merenung dan yang menakjubkan wal ajaibi yang menakjubkan. Baik. Ini saja insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Rupanya saya pikir bisa selesai satu bab. Sebab kalau diteruskan nanti malah tidak tidak kebaca hikamnya. Baik kita langsung kepada hikmahnya Ibn Athaillah Syakandari. Adapun syarah apa? Syarah dibaknya ya ala kadarnya. Biarpun ala kadarnya ternyata sudah makan hampir satu jam. Ini artinya sudah salah. Ya. Kita insya Allah kita sekedar saja kita batasi seperempat jam saat dapat dapatnya daripada uh, apa uh, diba syarah diba. Kita langsung saja pada hikmahnya Ibn Atal As-Sakandari. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'anallah Allah bihi wa bi'ulumihi wabi wa bi'ulumikum ulumikum amin ila angkol. in arad hatta wurudal mawahibi alaika in aradta wurudal mawahibi alaika sahihil faqra wal faqata ladaika innamas sadaqatu lil fuqara'i in aradta jika engkau menginginkan hei perindu Allah perindu ridha Allah Perindu karunia dari Allah yang sifatnya maknawiyat. Karunia Allah yang sifatnya maknawiat itu seperti apa? Taufik, hidayah, riayah, ilmu ketentraman jiwa, hati. In aradda wurud al-mawahib, itu mawahib. Karunia dari Allah. maknawiat, Keselamatan di surga nanti, akhirat. Jika engkau ingin mendapatkan dari Allah karunia, mawahib, karunia-karunia maknawiyat tersade Alaikah diberikan kepadamu. Caranya apa? Sohihil fakro. Benahi kesadaran akan kefakiranmu. Wal faqtu dan rasa butuhmu. Ladaik yang ada padamu. Semuanya secara lesan berkata, aku butuh surga Allah. Aku butuh pemberian dari Allah. Itu lesan yang berucap. Akan tapi benarkah seorang hamba merasakan semacam itu? Contoh kecil, walillahil matsalul a'la. Memang kita tidak boleh mencontohkan Allah dengan makhluk, tidak boleh. Akan tapi untuk menggambarkan pemahaman bahwa Anda sebagai orang yang diberi oleh Allah kekayaan, kaya. Tiba-tiba ada orang fakir yang betul-betul fakir. Menurut keyakinan Anda mah fakir. Tetangga atau orang datang pada fakir. Cuman gayanya, gayanya bukan orang fakir. Oh, saya itu kalau makan biasanya harus makan pakai makanan enggak tahu makan macam-macam. Saya harus pokoknya yang mahal-mahal itu. Wah, ngomongnya selangit. Waduh. Saya kalau beli makan sekali makan kalau perlu sampai 5 juta, 3 juta. Tidurnya kalau perlu saya di hotel yang mewah. Orang fakir. Mau ngasih enggak kira-kira? Ini. Katanya fakir. Kok omongannya selangit. Enak atau tidak enak? Anda ada bakal kasih Bagaimana agar dikasih? Menampakkan kefakirannya. Itu loh. Kalau pengen dikasih, tampakkan kefakiran. Selama ini mendamba karunia dari Allah yang maha kaya. Tapi kita tidak berbekal kesadaran kalau kita ini maha fakir. Gimana Allah bakal kasih? Inna sadaqatu lil fuqara karunia. Pemberian itu untuk yang merasa fakir. Ini namanya ikhtibas. Bukan Al-Qur'an untuk makna fikihnya ini. Iktibas itu diperkenankan mengambil dari Al-Qur'an untuk sebuah makna. Ini bukan bicara masalah zakat. Namanya iktibas dalam masalah dalam ulubul Qur'an ada iktibas. Dipotong dari Al-Qur'an untuk dalam sebuah bahasa seperti misalnya yaitu ada orang namanya Yahya Ya, pakai ada orang pakai bahasa Al-Qur'an itu. Tapi bukan Al-Qur'an. Ya ya, ya khudil kita bi quwwah. Maksudnya nyuruh ngambil sesuatu. Nah, ini bukan lagi Al-Qur'an Imam Ibn Athalah bukan menghadirkan inama sodakul sodakul berbicara tentang masalah bab zakat dengan asnaf tamaniyah itu bukan. Eh, Tapi berikan pemahaman kepada kita bahwasanya sodakoh itu kan pemberian dari si kaya. Itu layaknya untuk siapa yang fakir. Lah kalau kamu ingin mendapatkan pemberian tersebut, kamu harus wujudkan kefakiranmu. Orang kaya pun hari ini boleh, tahun depan minta zakat. Kenapa? Berikan hartamu semuanya kepada orang lain sampai kamu fakir. Besok nerima? Nah, begitu. Nah, ini dengan Allah itu. Artinya apa? Jika engkau ingin mendapatkan karunia dari Allah, pemberian dari Allah, wujudkan kesadaranmu kalau kamu itu fakir hamba. Dan kesadaran ini luar biasa. Jadi di sini disebutkan inna masodakul fuqara. Ibn Athaillah selalu mengulang-ulang ini. Ini tafadun. Tafadun itu adalah seninya Imam Ibn Athaillah Sakandir untuk menyadarkan kita agar kita sadar kalau kita diri kita hamba dari dulu cuman dengan bahasa yang bermacam-macam. Intinya agar sampai sampai kesadaran kita itu hamba. Kenapa? Karena kita itu sering di saat diberi oleh Allah sesuatu itu kita lupa. Seolah-olah sesuatu itu benar-benar milik kita dan kita yang mengada membuat seolah sehingga sifat hamba yang menjadi asli karakter asli sifat kita itu tertutup oleh karunia Allah. Ya, kalau kita membuat contoh baru lagi, Anda seorang yang kaya raya. Punya seorang pembantu. Yang Anda bekali dengan uang, suruh naik mobil dan sebagainya. Cuma gayanya semua, wah ini mobil saya, wah ini. Lucu atau tidak? Lucu, Anda tahu lucu <laughs> ini. oh mobil-mobil saya kok gayanya kok bola. Ya gitulah, ya, ya begitulah. Allah yang berikan kepada kita kekayaan, tak banyak sudah merasa kaya. Oh, dari saya. Lucu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah. Jadi kita sering tertipu dengan karunia Allah. Sehingga karunia Allah yang itu dari Allah. Sehingga sering kita aku-aku. Dan ini bukan urusan materi saja ternyata. Di dalam urusan sulukil Allah menuju kepada Allah pun ternyata ada satu saat. Seorang hamba yang sudah dekat kepada Allah akan terpental jauh. Yaitu di saat ia terkagum-kagum dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Dia bisa terbang di awang-awang. Wah, aku sudah jadi wali. Ilmu yang didapat, aku sudah menjadi kekasih Allah. Bisa ibadah, aku, aku. Ah. Itu yang diingat, yang di, di pan dilihat oleh Ibn Atta'ilah Sakandari. Banyak hamba yang tertipu bukan urusan dunia saja. Dia lupa dengan kekayaannya. Banyak. Ternyata dengan ibadah pun ada orang lupa. Seolah-olah dia bisa beribadah sujud di tengah malam karena kehebatannya. Bisa ngajar, belajar. Oh, saya punya jamaah ribuan ini. Karena saya. Omongan saya. Huh, akhlak saya Hah, sehingga orang terpukau loh. Dia tidak sadar siapa yang menjadikan kamu berakhlak mulia. Siapa? Allah. Siapa yang berikan engkau bisa mengingat ilmu-ilmu yang pernah diberikan oleh gurumu? Allah. Inilah yang ditakutkan oleh Ibn Atta'idah dari Orang terakhir yang terlupa dengan dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Sehingga apa? Sifat hambanya yang merupakan dia yang itu merupakan sifat yang aslinya itu tertutup. Sehingga muncullah kesombongan dan sebagainya. Maka di saat seorang hamba itu menyadari makna ini, kemaksiatan tidak akan membahayakannya. Ketaatan tidak akan menghentikannya untuk ber, berbuat baik. Kenapa kemaksiatan tidak membahayakannya? Maknanya apa? Bukan kemaksiatan tidak menjadikan dia disiksa oleh Allah. Tidak. Maksudnya kemaksiatan tidak membahayakannya apa? Karena dia sadar dirinya hamba, yang seorang hamba kepleset. Sehingga dia saat dia kepleset, dia langsung kembali kepada Allah. Saya hamba. Sehingga yang harus kita pahami bahwa yang diminta dari Allah, yang diminta oleh Allah dari kita itu bukan kita menjadi orang yang maksum seperti Nabi, tidak. Sebab kita bukan Nabi. Kalau Nabi maksum terjaga dari dosa, bukan berarti jangan berdosa. Kamu tidak berdosa, nggak mungkin berdosa. Kamu maksum, nggak. Akan tapi yang diminta dari kita adalah untuk sampai kepada kesadaran kita hamba. Hamba di saat berdosa segera kembali kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, hamba yang bertakwa bukan semata-mata hamba yang tidak berdosa. Tidak, berdosa. Tapi dengan dosanya bukan tambah lari dari Allah. Ada orang putus asa. Maka itu, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا Zakarullah ذَكَرُوا فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ ada di antara orang yang bertakwa itu kan kisahnya orang bertakwa besar. ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu 'iddat Bersegera untuk mendapatkan pengampunan dan surga yang disiapkan oleh Allah untuk hamba yang bertakwa. Ternyata bagian terakhir. Walladzina idha fa'alu fahisyatan. Mereka yang pernah melakukan kesesat, fahisyah. Kekejian, dosa dan sebagainya. Akan tapi lihat. Melakukan dosa. dzakarullah, Ingat Allah. Sadar dirinya hamba. Kalau tidak segera tobat Allah akan siksa. Fastaghfirullah fadakurullah wastaghfaru bihim. Lalu minta ampun atas dosa-dosa yang pernah ia lakukan sehingga ia tidak terus mengembara di dalam kehinaan dan kemaksiatan. Akan tapi dia sadar aku amba Allah kembali segera kepada Allah tidak lepas. Sehingga di saat ia berada di kubang kehinaan kemaksiatan, sadar dirinya hamba itu hambanya siapa kamu itu? Hambanya Allah bukan hamba kekayaan, bukan hamba syahwat, bukan engkau hamba Allah. Kalau engkau saat ini telah menghambakan dirimu untuk syahwatmu, hentikan penghambaanmu kepada syahwatmu. Kembalilah kepada Allah. Fastaghfiru Kembali kepada Allah dengan mohon ampun ya Allah ampun. Wa may yaghfiru illa anta. Dan ketahuilah, dikatakan oleh para salafun saleh, al-madad fil mashhad. Madad fil mashhad itu maknanya apa? Madad karunia yang diberikan Allah kepada kita itu sesuai dengan cara lihat kita kepada Allah. Dan juga ini biasanya digunakan untuk para guru. Ilmu yang dia dapat oleh seorang murid dari guru itu tergantung bagaimana cara pandang kita dengan guru. Kalau pandangannya dengan guru meremehkan, ilmu tidak akan turun. Sebab apa? Al-madad diberikan oleh si fakir. Si fakir harus menempatkan tempat di bawah. Guru di atasnya. Allah. Guru dari Nabi dari Allah. Artinya menghormat guru, menghormat Nabi Muhammad, menghormat Allah. Jadi kalau dia menempatkan di tempat yang tinggi, tidak akan tuang ke bawah. Jadi harus di bawah begini. Dalam menuntut ilmu pintu anda tawadu. Adabnya seorang menuntut ilmu tawadu kepada guru agar bisa mendapatkan curahan ilmu dari sang guru. Tawadu adab. Kepada Allah pun begitu. Al-madad fil masyad Gimana cara pandangmu kepada Allah? Jika engkau memandang Allah zat yang maha agung, engkau akan kecil, maka itulah kau pantas dicurai karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika pandanganmu pengagunganmu terhadap Allah tidak, sehingga engkau lebih mengagungkan dirimu sendiri, bagaimana? Engkau seolah-olah mengungguli Allah. Atau bukan di tempatmu. Maka engkau tidak akan mendapatkan itu semuanya. Maka yang harus kita fahami bahwa Ibn Atta'ilah dengan hikmahnya saat ini membawa kita membawa kita yang kesekian kalinya untuk sampai kepada kesadaran bahwa kita itu adalah hamba. Jangan sampai kita itu terlena di saat melihat kita. Kita terlena oleh yang namanya bungkus gede, yang namanya aku. Aku, aku. Seolah-olah semua dari aku. Anak, aku. Anak itu yang menjerumus kena iblis. Iblis yang sudah beribadah kepada Allah ratusan ribu tahun sehingga dikatakan tidak ada tempat yang diciptakan oleh Allah kecuali pernah digunakan sujud oleh iblis. Apa akibatnya? Ibadahnya itu rupanya dinisbatkan kepada dirinya. Dia merasa hebat. Sehingga dilikuti oleh namanya aku. Ego, anak kesombongan. Sehingga akunya itu muncul di saat disuruh sujud kepada Allah. Lalu berkata, ana khairun minhu. Aku lebih bagus dari Adam ya Allah. Disuruh suruh sama Adam, gak mau. Ana khairun minhu. Aku lebih bagus dari daripada Adam. Inilah yang harus kita pahami bahwa aku, aku, aku, aku. Aku ego, kesombongan. Sementara kita harus mengatakan hamba. Kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ini maknanya adalah sesuatu yang kita nisbatkan kepada kita. Kekayaanku, kepintaranku, keku. Aku ini menjadikan seorang hamba lupa tentang hakikat dirinya yaitu seorang hamba. Dan di saat hilang keakuan ini, maka muncul kesadaran, aku bukan siapa-siapa. Aku la syai', enggak ada apa-apanya aku ini. Aku adalah hamba Allah. Dan lazimnya seorang hamba akan patuh kepada tuannya. Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa kami hadirkan. Hikmah Ibn Atta'illah Sakandari. Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar memberikan kepada kita kesadaran kalau kita adalah hambanya. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kesadaran ini akan mudah bagi kita. Di saat kita kepleset, maksiat, untuk kembali kepada Allah. Dan di saat kita melakukan kemaksiat, tidak terjerumus dalam ujub, berbangga dengan apa yang sudah kita lakukan. Akan tapi, setiap saat dalam keadaan apapun, kita selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa wallahu a'lam bisawab. Syukuran kajaran kami ucapkan kepada guru kita semua Buya Yahya atas penjelasannya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio di mana saja berada, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab kepada para jamaah yang bertanya secara langsung kami persilahkan. Namun untuk memudahkan bagian tanya jawab ini kami persilahkan dua penanya dari jamaah bapak-bapak dan dua penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Mohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru Buya Yaya yang kami hormati, saya ingin menanyakan maksud dari sebuah hadis yang maknanya, yang artinya kurang lebih jika seorang meninggal dunia tanpa ada baiat khalifah di pundaknya, maka ia seperti meninggal dalam keadaan jahiliyah. Apa makna hadis tersebut di atas? Dan apakah sekarang ini sudah ada kekhalifahan yang resmi dalam Islam? Sekian, sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, hormat pada Bu Yahya. Semoga Allah memberikan kesehatan. Uh, pertanyaan saya Bismillahirrahmanirrahim saat sholat di kota ini saya baru di uh, masjid atau musola eh, yang melakukan jamaah tidak membaca bismillah. Apa yang saya harus lakukan? Apakah saya karena saya meyakini bahwa bismillah itu adalah e, bacaan Al-Fatihah itu adalah diawali dengan bismillah atau tujuh ayat yaitu awalnya bismillahirrahmanirrahim. Dan apa yang saya harus lakukan apabila ada saya menjadi makmum dan imamnya itu tidak membaca bismillah saat membaca Al-Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya yang ingin saya pertanyakan adalah bagaimana menghadapi orang yang e, ketika dia berdoa itu Gimana? E, apa ya? Dapat apa? Ketika dia berdoa itu e, apa ya? Dia tuh tidak meyakini e, bahwa doanya itu melalui perantara bisa terkabulkan. Jadi yang ketika dia berdoa itu langsung saja kepada Allah tanpa meyakini bahwa perantara melalui nabi ataupun para ulama yang terdahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Abi, mau tanya saya eh, bagaimana menghadapi orang-orang yang zaman sekarang yang tidak tahu arti keimanan, tapi Al dia so, arti keimanan, tapi dia seolah-olah dia orang yang bersombong dia berangkuh, dia tuh seolah-olah dia orang yang terkaya di dunia. Terkaya? Iya. Tapi dia di belakang itu banyak kekurangan sama sekali gitu. Tapi dia tidak menyadari atas apa itu. Bagaimana menghadapinya. Dan selalu menjelek-jelekan orang lain terhadap umatnya. Masuk ya saya pribadi. Selalu berbicara bahasa kotor gitu. Ya begitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah masalah bayat. Bayat. Man mata wa laysa fi unuqi bay'atun. Mata mitatal jahiliyati. Mati dalam keadaan dia belum punya bayat. Maka dia mati seperti matinya orang jahiliyah. Maka di sini yang kita bahas dulu bukan bayatnya. Akan nah, tapi tentang imamnya. Kalau tidak ada imam kita bayat siapa? Bayat iblis, bayat setan, bayat manusia, jadi bab masalah imamah. Wajib kita itu menegakkan kepemimpinan imam. Imam wajib kita menegakkan kepemimpinan imam. Kalau tidak ada imam, maka akan mudah terjadi pertikaian, permusuhan. Karena yang namanya kepemimpinan itu dirindukan oleh semua orang. Sehingga sedikit punya kekuatan ingin menjadi pemimpin. Sehingga patuh kepada imam adalah wajib. Akidah kita ahli sunnati wal jamaati khuruj minat imam, keluar dari imam adalah dilarang. Biarpun imamnya itu fajir. Biarpun imamnya nggak benar. Sebab kalau ada imam nggak benar, itu masih lumayan. Masih ada beberapa peraturan yang yang berjalan. Biarpun tidak ditegakkan dengan dengan benar. Tapi yang menjadi masalah adalah di saat tidak ada imam, itu lihat terjadi peperangan yang tidak ada hentinya di mana-mana. Dan itu kejadian. Sehingga dikatakan keluar dari imam biarpun imam fajir tidak diperkenankan menurut akidah kita ahli sunnati wal jamaati. Kecuali beberapa a'immah pengikut Imam Zaid bin Ali mengatakan khurut minal imam. Imam Zaid bin Ali adalah salah satu dari cucu Nabi saw Alaihi Wasallam yang kemudian pengikut yang banyak di daerah zaman yang dikenal dengan istilah Zaidiyah. Mereka mengatakan kalau ada imam fajir wajib kita keluar dari imam membuat satu gerakan agar kita bisa menegakkan syariat. Tetapi di dalam akidah ahli sunnah wal jamaati, ternyata yang dijaga adalah kemaslahatan umat. Sebab hukum imamah itu terbatas. Sehingga memang betul, kalau ada imam mudah kemaksiatan dihentikan. Mudah kemungkaran dihentikan. Mudah. Akan tapi ketahuilah bahwa keluar dari imam itu sendiri lebih gede bahayanya. Kalau seandainya, biarpun imam itu fajir. Imamnya fajir. Fajir itu imam jahat. Kalau orang keluar dari imam itu lihat, yang terjadi macam-macam. Mulai dari yang namanya perang yang tidak ada hentinya. Kalau sudah terjadi peperangan, kezaliman. Mulai dari perzinaan, pemerkosaan semacam akan lebih parah lagi. Maka tugas kita memang menegakkan imam yang adil, pemimpin yang adil. Sehingga yang dikatakan oleh ahli sunnati wal jamaati menafsiri hadis tersebut, kita harus berpegang kepada seorang pemimpin. Jika pemimpin itu ternyata fajir, tugas kita untuk membuat perubahan. Dan perubahan itu ada beberapa martabat. Perubahan itu ada di tiga tempat. Ini loh imam. Makanya jangan dikit-dikit mengatakan, wah ini kepemimpinan, khalifah, imam, dan sebagainya. Ada aturannya. Jadi hukum bangsa manusia itu ada tiga. Martabat yang pertama adalah yang paling agung hukum imamah. Hukum imamah itu adalah hukum yang berhak menegakkannya hanya pemimpin. Dan yang mewakilinya. Seperti mengomandokan peperangan atau menghentikan peperangan. Hukum rajam, cambuk, kisos dan sebagainya itu hukum imam. Yang tidak boleh diberikan kepada orang per orang. Kalau diberikan orang per orang semuanya pengen mengkisos. Bunuh-bunuhan nanti. Namanya hukum imamah. Yang merbabat yang kedua hukum kodok. Dan ini adalah tugas para hakim-hakim daerah. Kodi dengan fatwa-fatwa, masalah jual beli dan sebagainya bisa diselesaikan di situ. Yang ketiga adalah hukum farod Yang gak ada hubungannya dengan pemerintah. Maka ini tugas kita itu. Hukum farod itu hukum berkenaan dengan individu. Sholat, puasa. Puasa diatur pemerintah atau tidak? Orang bisa sholat sendiri ya. Nah, jadi cobalah, kita ada prioritas. Kita boleh bicara yang gede, tapi yang kecil yang paling dasar ini harus di, digunakan. Apa artinya tentang, oh kita derikan pemerintah Islam. Istrimu gundulan. Kita, Allahu Akbar. Subuhnya bolong. Nah. ini. ini adalah kebincangan orang di dalam memahami syariat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya kisah panjang ya. Makanya jangan dikit-dikit. Oh, khalifah, pemimpinan dan sebagainya. Benar itu semuanya. Kalau kita bisa mendirikan khalifah Islamiah yang adil. Benar itu impian semuanya. Dan mendirikan kepemimpinan adalah benar. Maka ketahuilah bahwa pemimpin negara kita sah. Ada pun masalah kebatilan yang dilakukannya itu urusan dia dengan Allah. Kebijakan yang selama ini misalnya bertentangan dengan syariat Islam, itu tugas kita untuk buat perubahan. Jangan sampai tidak tidak bisa kita mengatakan tidak sah. Membuat perubahan wajib. Membuat perubahan wajib. Makanya ada sebagian dari kaum muslimin yang bersemangat untuk mendirikan negara Islam, itu semangat yang bagus. Akan tetapi ada prosedur menuju ke sana itu. Kudeta tidak diperkenankan. Kudeta tidak diperkenankan. Akan tetapi perubahan tanpa membawa korban kalau bisa. Sebab yang kita lawan adalah bukan bukan bukan orang kafir. Sampai dikatakan namanya bukot itu apa? Bugot itu adalah sekelompok orang yang menyusun kekuatan untuk melawan pemerintahan yang sah. Namanya buhot. Sehingga buhot boleh dibunuh. Ayo. Kenapa? Karena di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah itu mengukuhkan ini ketentraman manusia. Kalaupun ada kebincangan hukum undang-undang syariat Islam tidak ditegakkan. Misalnya saat ini hukum kisos tidak ditegakkan. Salah. Hukum kisos tidak ditegakkan. Sehingga apa? Terjadi banyak pembunuhan. Betul itu. Tapi di saat tidak ada pemimpin, biarpun fajir misalnya, nggak ada pemimpin, biarpun jahat, apa yang terjadi? perang krek dari masa ke masa itu negeri yang tidak ada pemimpinnya terjadi bunuh-bunuhan setiap saat sehingga benar-benar akidah ahli sunnah wal jamaah itu akidah yang sudah dipikir oleh para ulama itu luar biasa jadilah kemudian setelah adanya pemimpin maka hendaknya kita ikut bayat jangan keluar dari pemimpin nah, ini bayat di situ yang keluar dari pemimpin inilah yang tidak benar. Jadi bukan berarti kita, wah, berarti kita tidak punya. Kita berbaikat dengan pemimpin kita. Cuman kebatilan pemimpin harus kita anggap. Sebagai kebatilan. tidak boleh tutup mata. Ada kebijakan pemerintah yang salah, ini semuanya. Tapi bukan berarti kita langsung membuat satu pergerakan, menghancurkan mereka, merangi mereka. Kita buat perubahan, ayo. Kita buat perubahan, kita berjuang, dan seterusnya. Baik. Jadi ini apa bahasan khusus masalah kepemimpinan. Maka kita sangat bangga ada sebagian dari kaum muslimin yang ingin memperjuangkan kepemimpinan Islam. Ya, akan tapi prosedurnya yang jelas. Ada marotipnya hukum tadi pahami. Hukum farad, hukum kodok, hukum hukum imamah. Jangan kita melangkah hukum imamah, hukum yang paling gede. Murusi dunia, rumah tangganya nggak karu-karuan. <laughs> Jadi sekarang hukum farad ini yuk kita selesaikan. Sehingga bagaimana kita bisa menciptakan setiap rumah itu soleh. Kadang-kadang berhujah, gimana rumah soleh? kerusakan ada di jalan-jalan. Baik, kerusakan ada di jalan-jalan. Ada orang baik atau tidak? Masih ada orang baik. Karena pendidikannya benar di rumahnya. Masih bisa membentengi rumah kita, anak kita. Untuk bisa baik. Memang betul kita ingin mengacu kepada pemimpin yang Islam. Yang benar, syar'i. Menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang harus di, di, dijelaskan. Lah orang yang tidak berbaik di sini maksudnya adanya kepemimpinan yang sah, lah kok kita tidak mau berbaikat bergabung, maka itu adalah termasuk orang yang bakal membuat kerusakan. Kalau kita tidak setuju dengan sebuah kepemimpinan, maka yuk kita buat perubahan. Kita ada ada hubungannya apakah di saat kita berbicara tentang semacam ini bukan berarti bukan berarti kita harus tutup mata dengan kesalahan pemerintah. Oh tidak, kesalahan pemerintah sudah sebutkan. Pemerintah telah banyak membiarkan kejahatan misalnya, kemungkaran misalnya. Apakah pemerintah daerah atau yang lainnya kejahatan, minuman keras terjadi, perzinaan masih berjalan, hiburan-hiburan ada. Ini kesalahan ini, harus kita akui kesalahan. Jadi imam itu adalah dia sosok manusia. Dia bisa salah dan bisa bisa benar. Kesalahannya yuk kita benarkan. Baik, itu adalah pembahasan tentang kepemimpinan. Maka yang perlu kita bangun saat ini adalah ukhuwah. Sudahlah jangan sampai kita saling merendahkan, menjatuhkan sehingga seolah-olah sampai ada orang yang berkata, yang tidak mau bergabung dengan kelompok orang yang menyeru kepada kepemimpinan adalah tidak senang dengan kepemimpinan. Oh, tidak pengen. Pemimpinan kita itu sudah sah kok. Pemimpin kita adalah sudah sah. Tinggal kita buat pembenahan. Nah kalau kita ingin membuat perubahan, buat. Anda hebat. Pengen menciptakan satu kekhalifahan yang Islami Ya. Setuju kita. Yang lebih islami. Itu adalah impian kita, harapan kita semuanya. Akan tapi, akankah kita membuat satu tindakan misalnya membuat kudeta, oh tidak diperkenankan. Coba kalau kudeta, berapa yang bakal mati setelah itu? Tidak ada, sehingga di dalam Islam tidak ada kudeta. Itu adalah apa itu? Namanya buhot Sehingga sampai ada bab al buhot Dalam fikih itu apa? Membunuh apa orang yang membangkang pemerintah, menyusun kekuatan, lalu membuat permintaan. Ini ada pelanggaran gede. Kenapa? Yang jadi korban adalah umat. Karena kepenguasa. Apalagi yang fajir. Pemosa yang jahat, ya langsung bom turun dor, tembak. Terus ya, lihat. Abah banyaknya korban. Makanya untuk membicarakan tentang khalifah, kepemimpinan harus benar-benar ada cerdas, ada cermat, ada hati-hati. Bukan hanya sekedar, wah khalifah, ini hadis ini. Man mata walaysa fi unuki ba'ah, mata midatal jahiliyah. Ente semua mati jahiliyah. Waduh, oh, Tidak begitu caranya. Itu perlu pembahasan khusus insyaallah ya. Kemudian masalah ah, Bismillahirrahmanirrahim di dalam salat. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal dan juga Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada surat Al-Fatihah. Karena menurut madhab Imam Syafi'i bahwa membaca Fatihah adalah wajib. Termasuk rukun kauli yang harus dibaca di dalam sholat. Bagi yang tidak baca bismillah maka tidak sah sholatnya. Maka bagi yang tidak membaca fatihah tidak sah sholatnya. Maka karena fatih, bismillah bagian daripada fatihah. Maka bismillahirrahmanirrahim harus dibaca. Adapun masalah perbedaan ulama. Menurut madhabnya Imam Malik. Para kurok yang diikuti oleh Imam Malik rahimahullah taala mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah sehingga bagi siapapun yang membaca surat Al-Fatihah tanpa bismillahirrahmanirrahim maka solatnya adalah sah artinya dia telah membaca Fatihah secara sempurna karena menurut mazhab Imam Malik bismillahirrahmanirrahim adalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Itu kalau berbicara tentang perbedaan ulama. Cuman sekarang permasalahannya itu. Yang nggak bismillah itu orang yang di mana? Kalau anda hidup di Maroko, lalu anda tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, anda bijak. Karena anda sholat bersama orang-orang madhab maliki. Saya punya guru maliki banyak. Kami punya guru yang bermadhabkan maliki. Ternyata termasuk Profesor Dr. Ali Toharoyan, seorang yang soleh. Antara maghrib dengan isya dipenuhi dengan Al-Quran dan rokaat-rokaat yang didirikan. Hah. Padahal beliau seorang profesor dan alim. Sampai dikatakan beliau adalah termasuk wilayah punya wali. Wali, wali besar. Apa yang beliau lakukan? Ternyata beliau tidak senang jika menjadi imamnya anak-anak madhab syafi'i. Jadi selama kami bersama beliau, selalu yang jadi imam adalah di antara kami. Yang madhabnya syafi'i. Kata beliau apa? Aku tidak ingin berbeda dengan ente. Ente yang jadi imam. Karena kalau menatapnya Imam Malik tidak pakai Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bijak sekali orang alim. Tidak memaksakan, aku harus jadi imam. Padahal yang paling alim ya beliau, profesornya kok. Alim, fakih, empat madhab dia. Ternyata beliau tidak mau jadi imam. Hanya menjaga kelestarian, menjaga ketentraman. Padahal kalaupun dia jadi imam, kita juga ngerti perbedaan pendapat. Mahasiswa nggak bakal protes karena ngerti pendapat. Cuman pun demikian beliau masih menjaga ini loh. Nah ini ada orang hidup di Indonesia. Sudah tahu masyarakatnya Indonesia belajar madhab syafi'i saja kadang setengah-setengah. Tak tahunya sudah begitu dia pakai tanpa bismillahirrahmanirrahim. Ini orang gak bijak. Ada apa? Apa yang diinginkan oleh hamba seperti itu? Ini seorang profesor. Mahasiswanya itu ngerti perbedaan madhab. Ngerti pendapat. Itu pun beliau menghindar untuk menjadi imam. Karena apa? Menjaga agar anak-anak itu nyaman. Sehingga biar sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau jadi makmum saja. Ini di Indonesia. Makmumnya orang Syafi'i yang pakai bismillah semuanya. Loh kok gara-gara naik haji bismillahnya ketinggalan di Mekah. Mau apa ini Ustadz? Kalau bicara tentang madhab benar. Madhab Malik mengatakan sholat mutusah. Cuman kamu di Indonesia itu loh yang aneh. Maksakan lagi. Sudah dari majelis ini masih begitu lagi. Kurang jelas apa ini? Hadir nah, majelis ini masih Fit, kan begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lihat. Kalau bicara tentang tentang bijak. Bijak itu adalah orang yang tidak membuat masalah. Coba. Kalau ada orang sholat nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim, itu disalahkan oleh madhab syafi'i. Iya kan? Sholat disalahkan oleh madhab syafi'i. Sekarang kalau ada orang pakai bismillahirrahmanirrahim, madhab apa yang mengatakan sholatnya batal? Nggak ada. Kenapa kok pusing? Nyambung atau belum tuh yang sudah nggak pakai bismillah itu? Kalau anda tidak pak, kalau anda pak nggak pakai bismillah, menurut madhab sapi dikatakan tidak sah. Dan di saat anda membaca bismillah, siapa yang mengatakan tidak sah? Nggak ada. Amanan mana kira-kira? Amanan pakai bismillah. Di depan madhab Malik pun tetap sah. Di depan madhab Syafi'i tetap sah. Lah kok di Indonesia masih maksa alasannya ini yang paling benar. Wah, ini sudah penyakit. Dipikir lebih hebat dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Baik, ini adalah masalah kebijakan. Jadi, masalah bismillah madhab syafi'i yang dikukuhkan adalah bismillah minal fatihah bagian dari fatihah maka jangan sampai kita di saat sholat meninggalkan bismillahirrahmanirrahim nah ini bijak Orang bijak adalah jika anda menjadi imamnya orang madhab syafi'i, hendaknya anda pakai bismillah untuk menjaga perasaan mereka. Biarpun anda madhabnya maliki. Yang menjadi masalah nggak mau bermadhab itu loh. <laughs> madhabnya maliki nggak pakai bismillah. Kok di sini? Maka ketahuilah, lalu dia hendaknya pakai bismillahirrahmanirrahim untuk menjaga umat awam ini semuanya. Kemudian, ini bijak. Bijak. Kemudian yang kedua, jika Anda menemukan orang di masyarakat kita, orang yang tidak bijak, yaitu sudah jadi imamnya orang madhab syafi'i kok nggak pakai bismillah. Maka karena dia tidak bijak, Anda jangan kebawa menjadi tidak bijak. Jadilah Anda orang bijak. Kalau bahasa Jawa Timur, sing waras ngalah. Anda yang benar, yang bijak itu ya sudah maklum. Nah, ini memang agak anu, sudah di sini kok sudah nggak pakai bismillah. Ya, maklum lah. Kalau guru saya madhab maliki maliki saya hormati nggak pakai bismillah. Oh, saya cium tangan. Ini loh di masyarakat Indonesia mau ngane-ngane ini loh. Jangan bikin aneh-aneh. Masalah khilafiyah, iya masalah khilafiyah. Cuman kebetulan ini adalah masalah bijak dan tidak bijak. Masalah sah-sah. Kenapa memaksakan surah Allah langsung ini? Betul tuh gara-gara haji ketinggalan dulu sana. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Buang Bagus sholat. Alhamdulillah masih mau sholat. Cuman kenapa dia kok memaksakan semacam itu? Anda di masyarakat syafi'iyah. Biasanya ada rentetannya dia itu. Ke bawah, kemudian besok bid'ah maulid Nabi. Ketahuilah bahwa kalau anda melihat orang sholat tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim, jadilah anda yang bijak. Apa yang bijak? Menurut mazhab syafi'i yang kedua, sholat anda tetap sah. Menurut pendapat syafi'i yang pertama, tidak sah. Karena anda bermakmum kepada imam yang tidak sah menurutmu. Al-ibrah bi'tikadil ma'mum. Fil adhar, pendapat yang dikukuhkan. Kalau menurut makmum sholatnya imam tidak sah, tidak boleh saya ikut. Menurut makmum, aduh imamnya gak baik, bilang gak sah. Itu pendapat yang pertama yang dikukuhkan dalam mazhab syafi'i. Tapi pendapat yang kedua al-ikrah al-ibrah bi imam. Yang yang pendapat yang kedua, Asalkan sholatnya imam itu sah menurut imam. Karena dia mengakini madhab syafi'i kan. Beliau bermadhab syafi'i. Ah, maliki. Karena beliau bermadhab maliki tidak pakai bismillah sah menurutnya. Maka kita pun bermakmum di belakangnya adalah sah menurut yang mendapat yang kedua. Termasuk di dalamnya adalah. Kalau kita bermakmum dengan orang yang lahan. Orang baru-baru belajar baca fatihah. Fatihahnya belepotan. Hak jadi kaf. Sin jadi sot. Wah segala macam belepotan. Cuma karena bisanya seperti itu, lihat dalam madhab Imam Syafi'i, la yajuzu iktida'ul qari'i bil ummi. Tidak boleh orang yang bisa baca Fatihah benar ngikuti orang yang baca Fatihahnya nggak benar nggak sah dalam madhab Syafi'i yang dikukuhkan nomor satu pendapat Syafi'i. Tapi pendapat Syafi'i yang kedua, asalkan memang dia bisanya begitu, bisanya begitu dia, dia bukan mengada-ngada. Memang dia bacanya belepotan, sah atau tidak dia? Sah karena dia bisanya begitu. Karena dia sah seperti itu, kita jadi makmum. Di belakangnya juga sah. Ini kadang kekehan, ke ke ke bukan saja urusan bismillah. Kadang-kadang gara-gara ada imam yang bacaannya nggak benar saja langsung lari dari sholat berjamaah. Wah, nggak mau, batal, nggak sah menurut madhab Syafi'i. Nah, nah, eh, dia begitu. Biarkan ya, tetap sholat kita adalah sah. Ini tolong Ustaz, yang baca kitab Safinah itu ada perlebar sedikit. Di Safinah memang tidak sah. Ah, ini di kitab Safinatun Najah. Tidak sah. Kalau orangnya baca Fatihah enggak benar, tidak sah. Bubar. Jadi fitnah nanti ya. Jadi kalau anda menemukan imam, kok bacaannya enggak benar, bukan urusan bismillah saja. Imam kok bacaannya enggak benar. Asalkan memang bisanya seperti itu, maka kita tetap sah untuk bermakmum dengannya. Cuman kalau bijak, Jangan maksakan diri jadi imam kalau bacaanmu belepotan Ustaz. Gara-gara yang mewakafkan masjid saja akhirnya harus jadi imam pengen jadi kiai. Ini kan bermasalah. Sehingga bacaannya memaksa. Ada. Jadi dia tidak bijak. Sudah tahu bacaannya nggak karu-karuan masih maksa jadi imam. Kayak tadi itu. Kayak bismillah kasusnya sama. Ya ini kasusnya tidak bijak saja. katailah sederhana. katailah yang tidak bismillah adalah madhab malik. Guru-guru kita Malikiah Banyak tapi kita hormat. Keadaan di sana. Cuman loh orang tengah masyarakat Syafi'i ini ngapain kok ngandeng-ngandeng. Atau mungkin karena tidak punya ilmu dia. Atau belajarnya dari buku internet. Buku dan internet. Guru dari tangan guru, dari tangan guru, tangan guru, tangan guru. Dan hujahnya sangat jelas. Di dalam perbedaan antara a'immah ini sudah sangat jelas. Hujah-hujah para ulama-ulama tersebut. Doa kepada Allah tanpa dengan perantara. Mohon maaf ya. Jadi ada kesalahan di antara kita memahami makna tawassul. Tawassul yang selama ini dibahas itu bukan menjadikan nabi sebagai perantara. Bukan menjadikan wali sebagai perantara. Ini sebagian para ustadz juga di saat menjelaskan tentang tawassul itu salah. Dianggap perantara, lalu kadang membuat contoh. Kalau kita mau ketemu presiden saja susah, harus lewat perantara. Ketahuilah Allah bukan presiden. Ini perlu dipahamkan masalah tawasul. Tawasul itu ada dua gamblangnya begitu. Ini ada di klub kita yang pernah kita buka di Lirboyo dan sebagainya. Ada beberapa permasalahan yang harus difahami. Dan kita fahamnya harus paham-paham benar, bukan setengah faham. Karena pembahasan tawasul tidak pernah diajarkan dalam kurikulum sekolahan di pesantren. Hanya yang penting kita tawasul ikut-ikutan. Tapi tidak pernah dibahas detail. Seperti apa sih tawasul. Tawasul itu ada dua. Kalau setelah faham pembahasan tawasul, insya Allah nanti mudah. Tawasul itu ada dua. Yang pertama adalah tawasul bidu'a. Maksudnya apa tawasul bidu'a? Dengan doa kita datang kepada seseorang agar mendoakan saya. Saya datang kepada satu orang fakir yang ada di sini. Minta agar saya didoakan. Coba, saya doa sendiri bisa atau tidak? Bisa. Cuman begitulah pendidikan dari Nabi. Allah berfirman, aku bersama orang fakir. Makanya saya datang kepada si fakir untuk mendoakan saya. Padahal saya bisa do doa. Berarti saya minta orang lain untuk mendoakan saya. Atau saya ketemu guru saya agar mendoakan saya. Karena saya khusrudan, guru saya lebih baik, lebih soleh, lebih farok, lebih ini. Maka saya minta. Ini tawasul bid doa. Maksudnya apa? Kita minta didoakan. Dan bukan ini pembahasan yang selama ini dihebohkan, bukan ini. Kalau masalah tawasul doa, tawasul dengan doa, itu Nabi sendiri yang sudah sangat dikabul doanya, meminta doa kepada Sayyidina Umar bin Khattab waktu mau haji. Sayyidina Umar mau naik haji, kedengaran. Rasulullah berdatang. Lalu Rasulullah berkata pada Sayyidina Umar, Ya Ukhaya dengan bahasa memohon. Wahai saudaraku yang tercinta, ini fi doaik. Sertakan aku dalam doamu. Loh, Nabi Muhammad minta doa. Kurang apa? pendidikan. Jadi minta doa itu wajar. Jangan lalu berkata, oh minta sendiri aja bisa. Ngapain minta orang lain? Oh, ini sombong. Allah sendiri sudah nyuruh kita minta doa ke. Ini ada kesombongan. Ini salah paham. Jadi ketahuilah, bukan selalu yang kita bisa melakukan lalu kita harus melakukan sendiri. Tidak. Bisa kita minta kepada orang lain untuk mendoakan saya. Itu namanya doa bitawassul. Yang kedua, Ibu, yang kedua adalah Doa bit tawasul. Doa di dalamnya ada tawasul. Jadi nggak ada istilah perantara. Yang selama ini disebut perantara itu sudah salah menerjemahkan tawasul. Sehingga orang yang anti tawasul tambah seneng. Ini yang kedua harus paham. Jadi memahami makna ini harus praktis, jelas. nggak boleh setengah-setengah. Kadang-kadang karena nggak pernah ngaji langsung saja. Ya tawasul itu maknanya ya perantara Oh, perantara gimana? Kayak berhala. Jadi orang kafir Quraisy itu nyembah berhala, katanya pengen sampai kepada Allah. Berhala jadikan peran, perantara, gak seperti itu. Akan nah, tapi maknanya, doa bitawassul memohon kepada Allah dengan tawassul. Maksudnya apa? Tawassul membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Dalam hadis Bukhari dicontohkan, ada orang terperangkap di dalam gua, memohonnya tetap kepada Allah, tapi membawa amal solehnya. Ya Allah, aku pernah menghindar zina, ya Allah. Dengan itu semua kabulkan, ya Allah hajatku. Geserlah batu itu, ya Allah. Hadis Bukhari, tergeserlah batu. Jadi memohonnya tetap kepada Allah. Tapi yang dibawa apa? Sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau kita membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah, menjadi sebab dikabul doa kita. Amal soleh, ya Allah, aku kemarin telah membantu ibuku. Ibuku, maka ya Allah kabulkanlah hajatku dengan itu semua. Boleh? Jadi itu pendidikan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan amal soleh. Ataupun dengan orang soleh. Orang soleh dengan amal soleh. Jadi orang soleh itu juga karena amal solehnya. Orang soleh itu gak punya amal soleh kebayang atau tidak? Ya gak kebayang orang soleh karena amal soleh. Nabi soleh atau tidak? Punya amal soleh? Maka kalau orang bertawasul dengan Nabi, hakikatnya aja dengan kemuliaan Nabi. Dan dalam diri Nabi sendiri adalah dicintai Nabi. Seandainya tidak dengan amal solehnya Nabi, dengan Nabi, Nabi mulia. Maka kita mintanya kepada Allah membawa Nabi. Loh, apakah ada hujahnya? Hujahnya ada dalam hadis sholat istisqa. Di situ bunyinya langsung Allahumma inna kunna Ya Allah sesungguhnya kami dulu tawassalna binabiyika pernah bertawasul dengan nabimu ya Allah. Allah mintanya kepada Allah, ngadunya kepada Allah, ceritanya tawasul dengan nabi, maksudnya membawa nabi. Wa inna dan sekarang kami natawassal bertawasul bi ammi nabika dengan paman. Ini bukan tawasul dengan doa, ini bukan. Itu orang yang suka membedakan itu menganggap ini tawasul dengan doa. Maksudnya apa? Kita datang kepada Abbas untuk mendoakan kita. Datang ke Rasul mendoakan salah. Wong Allahumma. Justru itu hakikat at tawasul ad-doa bit tawasul, Jadi seperti itu ibu. Artinya kalau ada ini ada sebedakan antara doa bin tawasul, tawasul bin doa para ustaz yang sering ditanya di masyarakat dan tentang tawasul harus paham benar ini. Gak boleh setengah-setengah. Gak boleh jawaban itu ngarang-ngarang. Ya, pakai kira-kira nih kayak mau ketemu Pak Bupati saja susah, harus pakai perantara. Ini yang menjadikan senjata makan tuan. Tidak begitu hujahnya sebetulnya. Mohon bisa dipahami ini ya. Ibu bercerita Bagaimana kalau ada orang berdoa tanpa bertawasul lah begitu. Tanpa dengan bitawasul tadi, tawasul yang kedua tadi. Ya boleh-boleh saja minta Allahumma ya Allah berikan kepadaku. Sebab doa bitawasul, doa dengan tawasul itu sebab. Doanya tetap kepada Allah. Doa saja bisa diterima. Tapi kalau ada sebab-sebab yang lain yang menjadikan diterima, ayo kita ambil. Mintanya kepada Allah. Sebab diterimanya apa? Dahului sedekah Dahului amal soleh. Barengin dengan tawasul. Itu. Jadi kalau orang bertawasul, pasti doanya kepada Allah. Tapi kalau orang doa kepada Allah, belum tentu ada tawasulnya. Artinya, jika orang berdoa plus tawasul itu ada dua amal yang dilakukan. Doanya kepada Allah, membawa sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah hal lain lagi. Jadi jangan salah di sini. Sama kalau ada orang pengen dikabul doanya dengan bersedekah. Sedekah amalan. Menjadi sebab dikabul do, doa. Lalu memohon kepada Allah. Doa sendiri, sedekah sendiri. Jadi sebab. Termasuk misalnya kita dengan hmm, melakukan puasa sebelumnya. Atau amal soleh sebelumnya. Itu adalah sebab dikabul doa. Atau malam hari. Saya ingin doa di sepertiga malam akhir. Doa sendiri. Bisa dikabul di siang hari. Tapi kalau di malam hari akan lebih di dikabul. Doa saja akan bisa dikabul, tapi dibarengi dengan tawasul lebih mudah di dikabul. Itulah yang harus kita pahami tentang tawasul. Sebenarnya tidak pelik ya, akan tapi ada sebagian dari kita itu karena memang ya mungkin mungkin belajarnya salah sehingga digigit tawassul tawasul bid'ah, bid'ah. Walau dari tawasul dijelaskan begitu. Dan juga yang menjadikan bid'ah itu juga kadang kita yang mendefinisikan menjelaskan tawasul itu salah yang hobi tawasul hendaknya harus paham betul apa itu tawasul. Yang suka tahlilan harus tahu betul apa tahlilan. Jangan sampai ditanya apa itu tahlilan, jawabnya salah. Kalau jawabnya salah, kesimpulan mereka nanti juga juga salah. Kemudian yang terakhir adalah apa tadi? Hah? Oh, Masya Allah. Orang yang menurut ibu tadi tidak punya iman dan sebagainya. Lalu sombong dan sebagainya. Ketahuilah bahwa orang sombong bukan murni. Oh, jadi gini. Permasalahannya kalau kita melihat kejelekan pada orang. Ini ada koidah. Kalau kita melihat ketidakbaikan pada orang. Apakah orang itu sombong atau punya sifat jelek itu. Yang pertama kita lihat adalah jangan orang itu yang kita lihat. Yang kita lihat adalah diriku sendiri. Artinya sombong itu. Ibu senang tidak dengan orang sombong? Maka jangan sombong itu dulu. Yang pertama. Jangan sampai kita sibuk menilai oh, sombong, sombong, sombong, sombong, sombong, sombong. Eh, akhirnya kita tidak pernah mengambil faedah. Maksudnya sombong itu jelek. Ada masalah iman di dalam hati kita tidak tak tahu. Jadi bagaimana sikap kita kepada mereka? Kita doakan semoga sombong kehilang, hilang hilang kesombongannya. Kemudian masalah barangkali ada dugaan dia tidak punya iman, semoga Allah memberikan hidayah. Jadi hentikan memperbanyak menilai orang. Itu yang paling penting bagi kita. Kadang orang sombong itu sombong itu urusan hati. Belum tentu orang yang sifatnya ngomong keras itu sombong. Cuman gara-gara watak orang kampungnya kalau ngomong mesti ker keras. Sebab apa? Satu kampung itu biasanya banyak orang yang tuli. Ya, akhirnya keluar dari rumah tuh ngomongnya ke keras. Memang ada satu kaum ya, kalau ngomong keras. Tapi hatinya baik. Lembut. Oh. Kaget kalau kita baru tahu. Atau orang jalannya begini. Nggak diganjel apa-apa di sini. Cuman memang dari begitu sudah diciptakan Allah jalannya. Bukan sombong. Bahkan kadang ibu, ada orang yang begini. Sombong, selangit. Menganggap, orang sini jelek semua. Nggak ada yang tawaduk kayak saya. Wah, itu sombong. Jadi, sombong itu urusan di dalam hati. Yang tahu Allah, bukan bagian kita untuk menilai. Si A itu sombong, si B itu sombong. Kalau kita melihat dohir dia sombong, cukuplah untuk pelajaran bagi kita. Bahwasanya itu adalah sesuatu yang yang tidak baik. Ya, itu saja. Semoga Allah menjaga kita dari kesombongan. Saya sampai di sini saja, sudah kelewat waktunya. Ada pengumuman. Untuk muslimat, muslimat kan, untuk ah, remaja putri. Kami himbu para ibu yang punya remaja putri, ya. Demi untuk meningkatkan kualitas akhlak mereka. Insya Allah putra-putri ibu, putri-putri ibu sudah berakhlak insya Allah. Cuman kita tingkatkan, maka ada kajian dengan Umi dengan judul unik ini. Kemana perjuangan cintaku ini? Ini adalah untuk akhwat, adik-adik putri di Islamic Center tanggal 27 Rabiul Tsani atau 27 Rabiul Awal, Kamis besok. Kamis besok pukul 15.30 habis sholat asar sampai selesai di gedung Islamic Center Kota Cirebon. Khusus yang muda-muda. Ibu umur 50 tahun pun boleh datang. Tapi syaratnya ngaku muda. KTP-nya dirubah dulu nanti. Jadi ini untuk. Kemudian setelah itu. Ibu-ibu sudah dipersiapkan untuk jadwal khusus dengan Umi di Islamic Center juga. Insya Allah akan kita bahas waktunya. Dan mohon ibu untuk ini tidak usah datang dulu. Kenapa? Karena Anak-anak muda itu kalau sudah ada ibu-ibu nanti sudah, wah nanti saya disamain sama ibu-ibu beranak lima, enggak deh, enggak mau ngaji nanti. Jadi ibu-ibu mundur dulu. Nah, ibu kajian khusus ibu-ibu fikih wanita Sabtu tanggal 8 atau 3 ini kalau menulis yang jelas nih. 8 atau 3 Maret. 8 Maret nah, 2014. 8 Maret atau 6 Jumatil Awal. Pukul sama di gedung Islamic Center juga. Jadi ibu-ibu sudah ada lah, khusus ibu-ibu ini, adik-adik putri boleh datang. Dan kami harap bahwasanya untuk pengajian ibu-ibu ini panitianya adalah adik-adik putri. Itu ibu-ibu nggak usah jadi panitia. Jadi adik putri punya jam khusus, kemudian pak ibu-ibu panitianya adalah dari dari adik-adik putri semuanya insyaallah ini untuk menambahkan uh, kualitas akhlak anak-anak kita dan kemudian yang mengisi adalah Umi. Ya. Umi Virus ya, itu yang ngisi Insyaallah yang belum tahu yang tahu siapa tahu Umi tanya Umi itu siapa sih kita baik itu ya Insyaallah ya ini saja semoga Allah senantiasa membuka pintu kebaikan untuk kita untuk kemuliaan kita anak-anak kita keluarga kita semua mari kita tutup dengan doa dan jangan lupa majelis di pesantren setiap Ahad pagi dan Sabtu pagi di sini setiap Selasa dan akan kita lanjutkan silsilah tibanya. Di bawah kalau punya -tiba. Kalau punya tiba di bawah nanti agar bisa ya sedikit-sedikit paham ya syarahnya nanti agar kita semakin di saat membaca tiba itu terasa kalau kita itu membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhzulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa tutur alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Muliakan kami dengan kesadaran kalau kami adalah hambamu ya Allah. Muliakan kami dengan kesadaran. Kalau kami butuh, ya Allah, dengan engkau, ya Allah. Muliakan kami dengan kesadaran. Kalau kami fakir kepadamu, ya Allah. Jauhkan kami dari kesombongan, ya Allah. Jauhkan kami dari kesombongan yang menjadikan kami lupa tentang diri kami, ya Allah. Ya Allah, mudahkan kepada kami segala pintu kebaikan. Ya Allah, berikan kepada anak-anak kami, keluarga kami, segala kebaikan, ya Allah. Mudahkan kami, ya Allah, keluarga kami untuk menuju kemuliaan dan keridoanmu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, jauhkan kami semua dari dosa. Jauhkan kami dari kehinaan. Jauhkan kami dari musibah. Jauhkan kami semua dari malapetaka. Jauhkan kami semua dari kenistaan di dunia dan kenistaan di akhirat. Ya Allah yang maha tahu tentang kami. Kami mohon, Ya Allah. Kami semua yang datang ke tempat ini adalah hamba-hambamu, Ya Allah. dan engkau tahu kalau kami banyak dosa. Maka ya Allah dengan kehadiran kami di tempat mulia ini. Kami mohon ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Jangan kau sisakan sedikit pun dari yang hadir. Atau yang menyaksikan acara ini. Atau yang mendengar suara ini ya Allah. Kecuali mereka sudah engkau ampuni ya Allah. Dan sungguh bagimu sangat mudah ya Allah. Engkau tidak butuh dengan kami ya Allah. Engkau tidak butuh dengan amal kami Allah. Akan tapi engkau sungguh maha kasih. Maka ya Allah berikan kasih sayangmu kepada kami ya Allah. Ampuni kami, ampuni kami. Dan kami mohon siapapun dari kami yang ada di tempat ini. Yang masih punya kebiasaan dengan dosa-dosa kemaksiatan di rumahnya, maksiat dengan matanya, atau telinganya, atau lidahnya, ataupun ya Allah maksiat-maksiat yang besar yang lainnya. Maka kami mohon berikan kesadaran, ampuni ya Allah, dan jauhkan mereka dari segala kenistaan dan kehinaan itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah kami mohon wujudkan keindahan kami dalam rumah tangga kami, ya Allah agar kami ya Allah senantiasa hidup dalam cinta karenamu, penuh kasih sayang sehingga hidup kami hidup kami indah di dunia sebagai mukadimah keindahan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon ya Allah. Ya Allah kami mohon yang belum menikah mudahkan mereka Semuanya untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang kau muliakan. Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua khusnul khotimah. Berikan kepada kami semua, ah, ya Allah, anak-anak kami semua khusnul khotimah setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat dan kami mohon yang sempit rizkinya lapangkan yang sudah kau lapangkan rizki, rizki mereka berikan kepada mereka kemudahan untuk berbuat baik dengan rizki mereka dan kami mohon ya Allah kumpulkan ya Allah di dunia ini kami ya Allah bersama orang-orang yang berjuang di jalanmu ya Allah agar kami bisa menjadi pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad pejuang dengan harta mereka. Berjuang, Ya Allah, berjuang dengan ilmu kami. Berjuang dengan harta kami. Berjuang dengan apapun yang kuberikan kepada kami. Dan kami mohon, Ya Allah, siapapun yang telah berjuang di tempat ini, di pesantren, Al-Bahjah, dan yang lainnya, berikan kepada mereka semua ketulusan, Ya Allah. Ketulusan, Ya Allah. Keikhlasan, Ya Allah. Dan kami mohon, Ya Allah, siapapun, Ya Allah, dan kami mohon, Ya Allah, kirimkan ke tempat tersebut, Ya Allah. pejuang-pejuang yang tulus dan ikhlas ya Allah yang tulus dan ikhlas dan kami mohon beri ya Allah kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami kami ingin saat Engkau hendak mencabut nyawa kami kami ingin saat itu kami sujud dalam solat kami. Kami ingin kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami rindu kepadamu. Kami ingin saat kau cabut nyawa kami, ya Allah, dalam keadaan iman. Maka kami mohon, ya Allah, kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat kau cabut nyawa kami, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia.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 Mohon maaf dan mudah selalu. Wabillahi taufiq wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.